Gal faslun fi mayurisu al hifda wa fi mayurisu anisyan. Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang membuat kita kuat hafalannya dan tidak gampang lupa. Di sini katakan wa aqwa asbabil hifdi paling kuatnya sebab-sebab seorang itu kuat hafalan adalah al-jiddu wal muwadhabah. Al-jiddu artinya adalah rajin mengulang-ulang maksudnya wal muwadhabah dan kontinu. Sama seperti batu kalau ditetesi air lama kelamaan pasti akan berlubang. Hmm. Lama kelamaan dia akan berlubang. Girl. Kemudian wataklilu ghida sedikit makan Maksudnya sedikit makan. Di sini bukan berarti tidak makan. Makan, tapi jangan terlalu banyak. karena apa? Karena sistem pencernaan kita itu mengharuskan seperti ini kejadiannya. Kalau tempat perut besar itu diisi, penuh, maka nanti dia akan menguap, ada uap. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam itu kan ada oksigennya. Oksigen itu nguap ke atas. Nah, ketika nguap ke atas sampai ke otak, jadi otak itu jadi kendor. Ngantuk, akhirnya ti tidur. Makanya kalau orang banyak makan, banyak tidur biasanya. Kalau sedikit makan, kurang tidur. Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan di antara kata-kata hikmahnya, Al-ju'u yurithu ilmad dakik. Rasa lapar itu bisa membuahkan mengetahui atau memahami masalah-masalah yang jelimet yang kecil tuh yang sulit gitu. Nah, tapi kok kenyang tidak. Jadi kalau sudah kenyang itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau juga, Iza ja'atil batan syabi'atil a'da. Wa iza Syabi'atil batan ja'atil adha. Kalau sudah perut ini kenyang, maka semua anggota badan jadi jadi lemas. Mau digunakan untuk apa saja udah capek gitu. Tapi sebaliknya, ketika perut itu kosong, maka anggota badan itu menjadi ketika uh, perut itu berisi, anggota badan itu menjadi lapar. Pengen ini, pengen itu, pengen ya itu yang sifatnya itu hawa nafsu atau maksiat. Tapi ketika perut itu menjadi kosong, maka dia nggak kuat apa-apa, udah. Nah, sama sama halnya seperti ketika perut itu kosong, maka kecerdasannya itu akan tampak cemerlang. Dan memahami sesuatu itu lebih bisa. Nah, tapi ketika perut itu kenyang betul, maka untuk memahami itu kurang gitu. Nah, makanya kan banyak makan itu bikin orang boh, bodoh itu kata orang tua kan seperti itu. Memang ada benarnya gitu. Kemudian wasalatul lail ini yang paling penting salatul lail. Kenapa apa hubungannya antara salatul lail itu dengan kecerdasan? Yang punya kecerdasan itu adalah Allah. Yang memberikan kecerdasan itu adalah Allah. Ketika seorang itu bangun malam berarti itu telah melakukan sebab-sebab bermanja-manja kepada Allah. Nah, sehingga ketika dia itu sudah dicintai oleh Allah Ta'ala, apa sih nggak diberinya? Semua akan diberikannya. Termasuk kecerdasan. Apalagi ketika seorang itu bangun malam, maka dia itu akan mendapatkan udara yang sifatnya itu omega. Omega 2 yang dibutuhkan oleh manusia daripada oksigen yang terbaik. Itu adalah ketika e, sepertiga terakhir malam itu adalah waktu yang terbaik. Selama 24 jam itu adalah sepertiga yang akhir. Kalau kita bangun pada waktu itu, berarti kita telah mendapatkan suatu udara yang terbaik sehingga terbaik juga bagi kelancaran darah kita, pencernaan kita, otak kita semuanya itu. Apalagi pada saat itu kita melaksanakan sujud salatul lail di mana ada salah satu daripada urat di saraf kita, di otak kita. Itu harus dipenuhi dengan darah, dialiri dengan darah. Nah, masalahnya karena itu berada di paling atas, untuk teraliri itu sulit. Untuk darah itu sampai ke sana itu sulit. Dan tidak akan sampai darah itu ke saraf tersebut kecuali ketika sujud. Nggak dia sujud, maka darah itu akan masuk ke dalam aliran itu. Sehingga orang itu akan menjadi sehat. Nah, coba lihat. Jadi kaitannya itu secara ilmiah pun itu logis. Jadi bisa difahami, dapat dicerna oleh akal dan juga kesehatan. Wakiratul Quran dan baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran itu bikin cerdas. Bahkan ada beberapa praktisi di dalam bidang Al-Quran yang telah membuat sebuah penelitian bahwasanya orang yang anak-anak siswa atau siswi yang baca Al-Quran setiap hari itu lebih cemerlang, lebih rajin, lebih cerdas, lebih segalanya daripada yang tidak baca Al-Quran. Hmm, jadi Al-Quran itu setiap harafnya itu ada seribu mukjizah. Setiap harafnya itu ada seribu sir setiap harafnya itu ada seribu makna. Setiap haraf bukan kalimat, harafnya aja seperti itu, apalagi satu kalimat itu. Nah, oleh karena itu ilmu asma, ilmu hikmah yang dipakai oleh wali songo maupun wali-wali yang lainnya itu diambil dari Al-Qur'an. Fem, ma farratna fil kitabi min syai. Enggak pernah aku luputkan sesuatu apapun di dunia ini maupun di akhirat daripada Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Abdullah ada dalam kitab Al-Hikamnya dia mengatakan, La yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid. Seseorang itu tidak akan menjadi seorang murid yang sebenarnya. Kecuali kalau dia itu mendapatkan di dalam Al-Quran semuanya ada. Apa dibutuhkan? Ada dalam Al-Quran. Dari urusan dunia maupun akhirat ada di dalam Al-Quran. Nah, sehingga apa? Termasuk diantaranya, kalau kita itu sering membaca Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu diantara sebab-sebab perkara-perkara yang menjadikan kita itu kuat hafalan. Itu Al-Quran. Jadi jangan pernah lepas, baca. Apalagi yang bacanya itu kurang lancar, nahunya kurang bagus, baca Al-Quran terus. Nanti lama-kelamaan dia akan tahu bahwasanya kalimat ini bacanya seperti ini. Jadi dengan sendirinya walaupun dia nggak paham nahu gitu. Itu berkatnya Al-Qur'an, apalagi memandang Al-Qur'an itu termasuk daripada perkara yang menguatkan mata dan menguatkan kecerdasan. Jadi ada beberapa hal kalau kita memandangnya kita akan kuat dan jadi obat dari mata kita. Apa? Melihat Ka'bah, melihat Al-Qur'an, melihat wajahnya orang so, soleh. Itu sinarnya itu bikin obat untuk menyembuhkan penyakit mata. Dohirnya seperti itu, apalagi batinnya. Batinnya apa? Mata hati itu. Gitu. Makanya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsi dia mengatakan, benih-benih kemunafikan selama 40 hari lamanya. Nah, sehingga bisa bayangkan bagaimana di luar sana tidak pernah melihat orang soleh, nggak pernah melihat orang alim, tapi yang dilihat televisi mereka orang yang nggak sholat, orang fasik, kadang, orang kafir, ataupun yang dilihat di luar sana adalah orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Nah, sehingga akibat daripada pandangan tersebut itu sangat besar pengaruhnya dalam hati kita. Nah, oleh karena hati-hati ya daripada memandang yang tidak dianjurkan di dalam agama ini, apalagi termasuk yang diharamkan itu akan melemahkan fungsi daripada anggota badan kita. Min asbabil hafid. Kemudian gal apa itu? Gila dikatakan laisa sayun lil hifdi min qiraatil qur'ani nadoran enggak ada sesuatu yang lebih kuat untuk menambah kecerdasan dan menguatkan hafalan melebihi daripada membaca Al-Qur'an secara nador. ngerti enggak jadi kalau baca Al-Qur'an kita kan hafal Yasin kita hafal yang namanya ma'uzatain ma'uzatain itu kita hafal nah tapi lebih baik kalau kita itu membaca itu dalam keadaan melihat. Walaupun sudah hafal. Karena apa? Memegang Al-Quran itu ibadah. Melihat Al-Quran itu ibadah. Menguatkan mata kita. Gitu loh. Memang sesuatu yang kita dianjurkan untuk melihatnya. Supaya apa? Karena antara penglihatan itu dengan hati itu sangat kuat. Penglihatan dengan hati sangat kuat. Bedanya gimana? Gini, kalau kita diperintahkan untuk mengingat sesuatu yang tidak ada di depan kita. Sesuatu yang tidak ada di depan kita. Kita hadirkan di dalam khayalan kita misalnya. Misalnya apa? Sekarang kan nggak ada durian nih. Gak Ada durian kan? Kita bayangkan durian dulu-dulu yang pernah kita lihat atau kita makan. Bayangkan. Bisa kan? Dibayangkan kan? Ada kan duriannya dalam pikiran kita? lebih kuat mana? Apa yang tadi kita bayangkan tadi, yang kita bayangkan duranya kayak gini-gini, rasanya kayak gini-gini-gini, ya, dengan kipas yang ada di depan kita itu, yang kelihatan mata itu. Kita lihat mata kan, kipas ini. Fem, kita meram, kemudian kita membayangkan kipas itu lebih kuat kita bisa menghadirkan bayangan kipas daripada bayangan duren tadi. Karena duren nggak ada. Nah, ngerti nggak? Nah, jadi pengaruhnya itu besar. Pengaruhnya itu besar. Yang kita lihat itu tambah menguatkan. Menambah makrifah, knowledge di dalam diri kita. Ketimbang sesuatu yang tidak tampak. Nah, seperti kalau kita baca Yasin, kita sudah hafal kan, nggak usah pakai Al-Quran lagi, nggak usah pakai lihat lagi. Nah, itu kalau kita cuma mengulang dengan hafalan, kita dapat pahala dari segi hafalan. Tapi kalau kita itu melihat, walaupun sudah kita hafal, berarti kita mendapatkan pahala dari segi membaca Al-Quran, dari segi melihat Al-Quran, dari segi menyentuh Al-Quran. Nah, faham? Jadi beberapa segi itu ibadah. Dan ibadah itu pasti berakibat baik. Efeknya itu baik untuk diri kita. gitu Kemudian, وَقِرَاتُ Quran nadoran afdol. Dan kalau ditanya, mana lebih baik? kita membaca Al-Quran secara hifdon atau membaca Al-Quran secara nadoron. Nah, di sini kata ulama, membaca Al-Quran dengan cara nadoron itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran dengan cara hafah. Hafalan liqaulihi alaihi salatu wassalam a'dhamu a'mali umati kiratul Quran nadoron. Paling besarnya amal kebaikan yang dilakukan oleh umatku adalah membaca Al-Qur'an dengan cara nadoron. Nah, jadi tadi kita baca Yasin. Siapa sholat subuh kan baca Yasin, ah, lihat Nah, itu Habib Zain seperti itu. Baca wakiah, baca surat Al-Muluk setiap malam. Itu beliau baca. Dibaca. pada lafal Gitu. Kecuali kalau seorang kita di jalan. Kita tidak ada Al-Quran, tidak pegang Al-Quran. Maka silahkan. Kita mau membacanya dengan hafalan. Nah, tapi kalau kita tidak ada Al-Quran. Apa susahnya sih kita ambil Quran, kita ambil baca. Gitu. Nah, paham. Kenapa? Sebagai tanda cinta kita kepada Al-Qur'an Al, -Qur, Al gitu. Bagaimana kita kalau mendapatkan sesuatu yang kita sukai, maka pasti kita lihat, lihat, lihat terus. Ah, itu pula Al-Qur'an. Nah, jadi biasakan walaupun kita sudah menghafalnya di luar kepala sekalipun, tapi tetap kalau kita membacanya lebih afdol kita membacanya dengan cara memandang kepada Al-Qur'an itu. Ra'a bin Hakim ba'du ikhwanihi fil manami. Faqala li akhihi ayu syai'in wajadtahu anfa? Gala qira'atul Qur'ani nadharan. Pernah suatu waktu Syaddad bin Hakim dia bermimpi sebagian saudaranya. Fem, mimpi itu enggak bisa dijadikan suatu bukti. Enggak bisa dijadikan suatu dalil. Enggak bisa dijadikan suatu referensi, tapi sebagai landasan untuk memacu, memotivasi diri kita atau yang dikenal di dalam istilah para ulama itu istihsan, menganggap baik. Fem, Itu nggak apa-apa. Walaupun tidak bisa dijadikan sebuah dasar referensi hukum, nah, tapi bikin istiqnas dan istihsan gitu Jadi hati itu jadi senang gitu Kenapa dikuatkan dengan mimpi ini? Nah, apalagi mimpi memang ada artinya. Mimpi itu mempunyai arti asalkan tidurnya itu dalam keadaan suci. Kemudian ditambah lagi mimpi yang diimpikannya itu tidak bertentangan dengan syariat. Ditambah, ditambah lagi mimpinya itu bukan buah daripada apa yang dipikirkan sebelum tidur. Kalau buah daripada apa yang dipikirkan sebelum tidur itu namanya bunga tidur. Fem, Tapi kalau seumpama tidak terkait dengan eh, tidak terkait dengan apa yang kita pikirkan itu pasti ada artinya. Dan mimpi pada waktu siang hari lebih berarti daripada pada malam hari juga berarti kalau siang hari itu berarti tidak ada artinya enggak? Siang bolong juga ada artinya gitu. Tergantung bagaimana mimpinya. Kemudian wa yaqulu inda raf'il kitab. Ah, coba lihat. Ketika mengangkat Alkitab, Al-Qur'an, hendaknya dia itu membaca doa ini. Apa itu? Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim al azizil alim adada kulli harfi kutubin wa yaktubu abadal abidina wa dahrad dahirina. Nah, itu baca doa itu. Itu doa itu mujarab kalau kita itu laksanakan setiap mengangkat Quran, membaca doa tersebut itu akan menguatkan hafalan kita. Mem, Jadi apa kaitannya antara doa dengan kuat hafalan? Nah, doa itu kan meminta, memohon kepada Allah taala. Kenapa harus doa ini? Kenapa kok nggak ada sebutan-sebutan doa yang terkait dengan kuat hafalan? Ah gitu. Jadi ketahuilah bahwasanya doa itu yang lebih tahu itu adalah Allah dalam Al-Qur'annya, Nabi Muhammad dalam hadisnya dan para ulama dengan wahyu dengan apa ilhamnya. Para ulama, para aulia itu dengan ilhamnya. Dan bisa jadi itu adalah kalimat-kalimat yang Allah ajarkan berupa Ismullahil A'dham. Nah, sehingga kalau kita itu baca akan mewariskan sesuatu seperti yang disebutkan khasiatnya itu. Wa yaqulu ba'da kulli maktubatin dan hendaknya kalau untuk menguatkan hafalan, setiap habis sholat lima waktu, badakul lima waktu batin itu artinya setiap kali melaksanakan sholat lima waktu. Apa yang dibaca? Amantu billahil wahidil ahad al-haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Itu saja. Amantu billahil wahidil ahad al-haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Nah, itu kan diulang setiap habis salat waktu maka akan kuat hafalan kamu. Faham? Jadi kuat hafalan itu sesuatu yang marhub. Apa artinya marhub? Sesuatu yang disenangi, sesuatu yang dicari, sesuatu yang harusnya diusahakan. Kenapa? Karena aib kalau orang itu cepat lupa. Fem, orang yang cepat lupa itu berarti orang yang agak bodoh. Nanti nggak? Orang yang nggak cerdas. Mau jadi orang nggak cerdas? Nah, nah di antara yang kuat kenafalan itu seperti itu. Aman tu bil wahidil ahadil hak wahdahu la syadikalah wa kafartu bima siwahu. Nah, itu kalau dibaca setiap habis salat waktu akan membuahkan menghasilkan kuat hafalan dan tambah kuat hafalan kita. Wa yuksiru salata 'ala nabi alaihi salatu wassalam. Dan danya banyak membaca salawat kepada na, Nabi. Banyak itu berapa batasnya? Jadi al-muksirin yang disebutkan dalam Al-Qur'an Orang yang banyak membaca zikir, orang yang banyak membaca salawat, orang yang banyak membaca tasbih. Banyak itu batasnya berapa? Gitu. Nah, jadi kata ulama, batasan orang yang banyak membaca zikir dan sebagainya itu adalah orang yang bisa membacanya sebanyak 315. Itu berarti banyak sudah. Banyak istighfar berarti 315 istighfar. Banyak membaca tahlil berarti 313 atau 315 daripada kalimat la ilaha illallah. Banyak tasbih berarti membaca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar sebanyak 315 lebih. Nah, berarti banyak sudah. Nah, di sini katanya seyogianya lah seorang talibul ilim itu untuk memperbanyak membaca salat salawat. Nah, jadi ya apa apa susahnya sih kalau kita baca salawat kepada Nabi dengan bentuk sirah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Itu kan ada eh, warid daripada Nabi SAW. Orang yang baca salawat seperti itu pada hari Jumat atau malam Jumat, maka pada malam harinya dia akan mimpi Allah, Tuhannya, atau mimpi Nabinya, atau melihat kedudukannya dalam surga. Nah, kata Nabi SAW seperti itu. Sehingga walaupun di situ nggak ada salamnya, walaupun di situ nggak ada keluarganya dan sahabatnya, tidak apa-apa karena warid. Nah, tapi kamu sendiri kalau memulai salawat hendaknya sesuai dengan yang digariskan atau dihimbau oleh para ulama. Nah, jangan seperti tadi Allahumma shalli ala Muhammad. Ada ah, usah Muhammad Muhammad siapa? Muhammad Sami'un apa? Ah, Muhammad Rasulullah. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ah gitu. Nah, yang menghormati ah, Muhammad Muhammad jangan, jangan dikecilkan Muhammad itu. Muhammad itu Rasulullah SAW. Nanti, nah, kalau kita sendiri yang buat harus takdimkan. Nah, kita nggak pedulikan mereka yang mengatakan oh nggak nggak ada Sayyidina nggak warid dari Nabi asal tidak tapi kita hormati kita agungkan Allahumma salli ala rasulika Muhammad Allahumma salli ala nabiyyika Muhammad Allahumma salli ala nabi Muhammad eh nggak apa-apa tapi Allahumma salli ala Muhammad ah, Muhammad yang mana Muhammad Joko atau Muhammad yang mana gitu nah, ngerti nggak jadi pakai Sayyidina atau Nabi atau Rasul atau habibika Muhammad nggak apa-apa pokoknya ditambahi gitu loh. Nah, untuk memulia memuliakan Allah taala itu memuliakan nabi, kita harus lebih memuliakan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu dzikrul alamina, fa innahu dzikrul lil alamina. Faham? Karena apa? Salawat kepada nabi itu adalah sebuah zikir bagi alam semesta. Ya, zikrun lil alamina. Ay rahmatan lahum Fa salati alaihi narju nuzulur rahmah wa syiddatul hifd wa zawalun nisyan. Jadi karena Nabi SAW itu adalah sebab utama seorang mendapatkan rahmat. Di antara rahmat itu adalah tidak gampang lupa dan kuat hafalan. Nah, berarti kalau kita banyak salawat kepada Nabi SAW setiap harinya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita tuju, yaitu kuat hafalan dan tidak mudah lu lupa. Hanya kita mohon kepada Allah Ta'ala, Semoga kita termasuk yang mendapatkan hafalan yang kuat. Tidak mudah lupa. Tidak sampai ke batas orang yang pikun. Enggak sampai ke batas orang yang tua yang merepotkan orang lain. Tapi tua sehat walafiat bisa ngajar meninggalnya dalam keadaan mengajar insyaallah ala hadiniyah wa niyatin salihah salih al-fatihah Nah, di sini ada yang bertanya. Kebetulan pertanyaan ini daripada pendengar streaming dari saudara Saiful Sidoarjo. Jadi, apa hukumnya kalau seorang wanita ditinggal suaminya wafat? Dan pada saat itu dia sudah ada panggilan atau tercatat, terdaftar sebagai seorang yang berangkat haji atau umroh. Nah, hukumnya? Ah, ada kaidah fikih yang mengatakan sama sama'al muqtadi wal mani guddimal mani alal muqtadi. Kalau berkumpul antara dua hal, tuntutan dan larangan, maka harus didahulukan larangan daripada tuntutan. Jadi dalam ketika dia itu harusnya melaksanakan haji karena sebuah tuntutan, tapi di saat itulah dia itu mendapat suatu keadaan yang dia dilarang untuk keluar rumah karena dia harus menjalankan iddah wafat meninggal suaminya. Gimana hukumnya? Wajib dia itu melaksanakan iddah. Sedangkan hajinya nanti diakhirkan. Nah, aja seperti itu. Begitu pula umroh. Nah, karena apa? Ah, bagaimana dia melaksanakan umroh dalam keadaan dia itu masih menjalankan iddah. Jadi harus menjalankan iddah dan tinggalkan umrohnya, tinggalkan hajinya nanti tahun berikutnya baru dia melaksanakan ibadah haji atau umroh atau setelah selesai daripada iddahnya. يا ربنا